Gracias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Para pendengar dan adik-adik sekalian, para peserta yang terhormat, marilah sejenak kita pusatkan perhatian kita untuk mengikuti program pembinaan tilawatil Quran ini. Perlu saya sampaikan bahwa ada beberapa hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kita sebelum kita melangkah lebih jauh dalam pelajaran seni baca Al-Quran ini. Yang pertama, kita harus bisa membaca Al-Quran dengan fasih dan bertajwid Sebab hal ini adalah merupakan masalah yang pokok. Kalau kita hanya mengejar lagu saja tanpa memperhatikan tajwid adalah merupakan suatu kesalahan yang sangat besar. Kedua-duanya harus berjalan secara harmonis. Membaca dengan bertajwid membaca dengan fasih kemudian dilakukan secara harmonis. Yang kedua, kita harus mempunyai bakat dan juga hobi. Kalau kita mempunyai hobi untuk membaca Al-Quran, maka itu dapat memberikan satu jaminan bahwa kita dapat berlatih secara kontinu, berlatih secara istiqomah. Sedangkan dengan bakat yang kita miliki, berarti kita memiliki suara yang bisa dibutuhkan dalam mempelajari Al-Quran ini. Dan juga kita memiliki pernapasan yang cukup. Kemudian yang ketiga, yang barangkali tidak kurang pentingnya adalah sabar dan ikhlas. Boleh bertanya Ustaz? Ah, silakan. Apa pengertian sabar dan ikhlas dalam kaitannya kita mempelajari seni baca Al-Quran ini? Oh ya, suatu pertanyaan yang baik sekali. Kita memang harus bersabar. Betul-betul memerlukan kesabaran dalam mempelajari seni baca Al-Quran ini, kita akan banyak menghadapi kesulitan-kesulitan. Sebabnya adalah bahwa dalam seni baca Al-Quran nanti banyak hal-hal yang terkait di dalamnya. Baik dari segi tajwidnya ataupun nanti kiraatnya. Mungkin lagi nanti mempelajari bagaimana pernafasan yang baik, bagaimana seluk-beluk lagu dari lagu A, lagu B, C dan lain sebagainya. Betul-betul memerlukan kesabaran. Kemudian juga kita harus ikhlas. Ikhlas dalam arti betul-betul mempelajari seni baca Al-Quran ini karena Allah semata. Dari mulai sekarang itu, coba canangkan. Jangan sekali-kali punya tujuan mempelajari seni baca Al-Quran ini hanya secara keduniawian, Hanya karena ingin menang dalam MTQ Hanya sekedar mengejar karir. Ataupun tujuan-tujuan yang lain. Dengan dasar inilah ada MTQ ataupun tidak. Karena karir ataupun tidak. Di mana kita berada dan kapan saja kita senantiasa mempelajari Al-Quran. Para pendengar sekalian, baiklah kita mulai saja pelajaran kita pada sore yang pertama ini. perlu saya sampaikan bahwa lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu pokok dalam seni baca Al-Quran ini ada tujuh jenis. Ada berapa? Tujuh. Ya, tujuh. Yang pertama adalah lagu Bayati. Apa? Bayati. Ya. Bayati. Yang kedua adalah lagu Sobat. Yang ketiga, Hijaz. Yang keempat, Nahawan. Apa? Nahawan. Ya, Nahawan. Kemudian yang kelima adalah lagu Ros. Yang keenam, Jihargah. Kemudian yang terakhir adalah lagu Sika. Lagu? Sika. Ya. Lagu Sika. Itulah tujuh lagu pokok atau tujuh lagu yang sementara ini dianggap sebagai lagu-lagu pokok dalam seni baca Al-Quran. Dengan demikian, selain lagu-lagu yang tujuh jenis ini dianggap sebagai lagu cabang yang nantinya akan dipergunakan sebagai variasi dalam membentuk susunan atau komposisi lagu. Di antara lagu-lagu yang dianggap sebagai lagu cabang, misalnya saja seperti lagu Nakris, Aushak, kemudian Zinjiran, Ramel Ka Kerkut dan lain-lain sebagainya Sekarang marilah kita menginjak kepada lagu yang pertama yaitu lagu Bayati. Para pendengar, Manakala bayati ini diterapkan sebagai lagu yang pertama dan dalam susunan yang biasa ataupun susunan formal, maka lagu bayati biasanya dibawakan dalam beberapa tahap tingkatan nada. Dari mulai nada yang paling rendah sampai kepada nada yang paling tinggi. dalam tatanan seni baca Al-Quran tingkatan nada dikenal ada empat tahap yang pertama adalah nada koror nada apa? koror koror nada koror berarti nada rendah setelah nada koror disusul dengan nada nawa. Tingkatan nada nawa. Nawa. Artinya tingkatan sedang. Setelah itu ada tingkatan yang tinggi yang disebut tingkatan nada jawab. Tingkatan nada jawab ini adalah tingkatan nada tinggi. Nah, kemudian ada tingkatan tertinggi setelah jawab yang disebut dalam segi baca Al-Quran dengan tingkatan jawabul jawab. Ya, jawabul jawab. Kemudian untuk memberikan gambaran bagaimana jenisnya lagu bayati bagaimana jenisnya lagu soba dan bagaimana lagu-lagu yang lain diterapkan dalam satu syair. Oleh sebab itu dikenal ada syair, ada tausif bayati, ada tausif soba, ada tausif hijaz, dan lain sebagainya. Para pendengar dan para peserta sekalian yang terhormat, maka dari itu, marilah kita coba sekarang kita lihat dan kita teliti tausih yang ada pada kita masing-masing. Dan mari kita coba dan kita pelajari bersama. Tausih Bayyati. Saya baca dulu dan silahkan nanti mengikuti di belakang. العوالم أسفارا Iya. Nah, ini adalah lagu atau tausi standar lagu bayati. Bayati asli. Adapun tingkatannya adalah tingkatan koror. Iya. Koror artinya rendah. nanti setelah ini bait yang kedua adalah bayati asli dalam tingkatan nada nawa. Saya teruskan. فأبان Coba adik marhamu. Iya. Nah, ini adalah bayati asli pada tingkatan nada na nawa. nawa. Anda teruskan. وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام شريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام وشريعة الإسلام lagi kepada Bayati Husain. Bayati apa? Husain. Bayati Husain. La أن بجمع لما أتى لما أتى baik selanjutnya adalah masih dalam lingkungan lagu Bayati Husain. Amu jami'an بعد العرف Coba هاموا lagi itu adalah Bayati Husain. Bait selanjutnya adalah yang separuh itu adalah Bayati Husain. Sedangkan yang satu adalah Bayati Asli. Hanya saja Bayati Asli di situ adalah tingkatan nada jawab. Saya coba واستبشروا واستبشروا واستبشروا واستبشروا بالمصطفى وبنوره واستبشروا وكل صاح مهنا ومكبرا صاح ومكبرا والكل والكل صاح مهلا ومكبرا Iya. Ini adalah jenis daripada bayati asli. Baiklah adik-adik dan para pendengar sekalian, kita ulang sekali lagi dari awal dan bersama-sama dengan saya. تو una